<clears throat> yani dari syarahnya Syekh bin Bas rahimahullah taala. Kitab Tauhid yang di sini maksudnya adalah kitab Tauhid yang ada dalam Sahih Bukhari. Kitab Tauhid yang ada dalam Sahih Bukhari. Yani Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah taala membuat kitab khusus terkumpul dalam jami' sahihnya. Ini kitab tauhid seperti kitab nikah, kitab shalah, kitab hajj dan yang semisalnya. Dan dalam kitab sahih tadi dimuat di akhir kitab dengan kitab tauhid. <clears throat> yang disarah oleh Syekh bin Bas. Yang di sini insyaallah kita mengikutinya. <coughs> Mudah-mudahan bisa kita selesaikan. <coughs> Qala al-Imam Bukhari rahimahullah taala babu qaulillahi azza wa jal kullu shay'in halikun illa wajhahu Bab firman Allah taala firman Allah azza wa jal kullu shay'in segala sesuatu halikun dia akan binasa kecuali wajahnya Allah Subhanahu wa taala. <clears throat> Dan penjelasan tentang segala sesuatu akan binasa. Al-Imam Ibn Al-Qayyim dan juga para imam yang lain. Ada sana beberapa perkara yang tidak binasa. Ada sekitar berapa? Siapa yang tahu bisa jawab? Berapa? Hah? Hah? Sembilan? Ya, berapa? Sembilan. Dengan tangan delapan, dengan sembilan. Di antaranya adalah apa? Hmm? Tulang ekor. Nah, ya. Bahasa apa itu? Apa bahasa Arabnya? Hah? Hah? Di antaranya tertelang hekar yang juga termasuk tidak akan hancur. Ketelapan, macam atau makhluk yang tidak ikut hancur dengan hancurnya semua dunia dan isinya. itu penjelasannya dalam tempat sendiri dalam kitabnya mungkin dalam kitab Nuni ya Salah akan kita nukilkan nanti. Kemudian ada waktunya. <clears throat> Kemudian di sini apakah datnya Allah akan hancur? Tidak. Ya kan? halikun illa wajau Berarti zatnya Allah hancur? Iya, enggak. Tidak. Ya kan? Tidak hancur. Dan berarti kemudian Selain wajahnya Allah, datnya juga hancur. Ini nggak benar. Jangan dipahami seperti itu. Al-Hadis berakam sab'alaf wa arba'amiyah wa sittah Hattasana Qutaybatu bin Sa'idin <clears throat> Hattasana Hamad bin Zaid An Amri An Amr An Amrin Di situ baca Amrin Karena ada wawonya Kalau tanpa wawo bahasanya apa? Omar Perbedaan antara Omar dengan Amr adalah di situ huruf wawu. Kalau ada wawu setelah roh itu bacaannya amr. Kalau tanpa wawu maka bacaannya apa? Umar. An Jabir bin Abdullah annahu qala Lamma nazalat hadil al-ayah Qul wal qadiru ala an yab'ats 'alaykum min fawqikum Kala Nabi Sallallahu Alaihi wa sallam أعوذ بوجهك Faqala aw min tahti arjulikum. Faqala nabi sallallahu alaihi biwajhika. Qala law aw yalbisakum syi'an. Faqala nabi sallallahu alaihi aisaru. Ini Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu menuturkan <clears throat> bahwasanya tatkala turun ayat ini yakni <clears throat> dalam surat Al-An'am <laughs> Katakanlah wahai Rasul wahai Muhammad. Huwal qadiru huwa ini dhamir sa'an. Huwa damir sa'an seperti kul huwallahu ahad. Kul huwallahu ahad. Huwa adalah damir sa'an. Dan berkali-kali kita sebutkan bahwasanya semua damir kembalinya kepada kalam yang sebelumnya. Kecuali damir sa'an. Maka Ya, ini untuk menjelaskan kalam yang setelahnya. Setelah domir ini. Katakanlah bahwasanya Allah adalah Al-Qadir yang maha mampu untuk mengirim atas kalian siksaannya dari atas kalian. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tatkala turunnya ini berkata, "A'udzu biwajhika." Berdoa, "Aku berlindung dengan wajahmu ya Allah." Ya kan? Faqala aw min tahti arjulikum. Maka Allah menurunkan yang lain setelahnya. Ya, katakanlah bahwasanya Allah dalam maha mampu atas ini untuk mengirim azab dari bawah kaki-kaki kalian. Arjul jamak dari kata rijl. Jamaknya arjul. Rijlun jamaknya arjul. Fakal Nabi sallallahu alaihi wasallam, bi wajika, Aku berlindung dengan wajah kamu. Kala awyal yalbisakum syi'a. Atau la bisa yalbisu. Apa mananya Hmm? Mencampur adukkan kalian satu sama lain, syian menjadi bergolong-golongan. Ini juga termasuk azab dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya wujudnya <clears throat> manusia menjadi syiaan. sia ini sama dari kata sia Bergolong-golongan. Satu sama lain saling sikut menyikut saling ya kan? ajak mengajak ini sudah masuk adab maka perkataan Nabi SAW ada aisar kalau kita dijadikan bergolong-golongan berkelompok-kelompok ya kan dan tidak bersatu ini masih mending masih ringan ada aisar aisar ini sama apa? sama apa? sama tafdil <clears throat> yasirun tafdilnya apa? aisaru ini adalah lebih lebih ringan. Jadi lebih ringan daripada dua perkara yang sebelumnya yaitu apa? Siksaan Allah dikirim melalui atas kita ataupun dikirim melalui bawah dari kaki-kaki kita sebagaimana di mana? Di Palu. Nah itu. Ya kan? Dari bawah hancur. Itu adalah berupa siksaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau dari atas bisa berupa hujan batu, ya kan? hujan air yang menghanyutkan manusia, angin dan yang semisalnya. <clears throat> Syahid daripada ayat ini adalah terkait dengan judul yang di atas. Kullu halikun illa wajahu. Namanya terjemah. Yani a'udhu biwajhika dari kuatannya Nabi salam, A'udhu biwajhika. Aku berlindung dengan wajah kamu. <clears throat> yakni Allah ditetapkan dengan memiliki sifat wajah. Kullu syai'in illa Ini wajah yang hakiki, wajah yang sebenarnya. Bukan wajah bermakna zat. Bukan wajah bermakna zat, tapi wajah yang hakiki. Sebagian lalu ta'wil, ya kan? Yang hakikatnya adalah tahrif dan tahrif ini menghasilkan apa? Apa hasil, hasil apa hasil daripada tahrif? Taktil. Hasil daripada tahrif adalah tak taktil. Apa makna taktil? Takhliyah. Pengkosongan. Peniadaan. Jadi kalau kita katakan bahwasanya kullu halikun illa wajhu illa dzatahu, maka maknanya apa? Allah enggak punya wajah. Enggak boleh disebutkan oleh itu punya wajah. Kul a'udzu biwajhika. Ataupun aku lu a'udzu biwajhika. Ya kan? Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan a'udzu biwajhika. Aku berlindung dengan engkau dan aku berlindung dengan wajahmu ya Allah. Kalau dikatakan a'udzu bidzatika ya kan? Maknanya apa? Tahrif. Mereka namanya ta'wil. tapi hakikatnya apa? Tahrif. Tahrif maknanya penyelewengan. Tahrif maknanya penyelenggara dari taharrafa yuharrifu diselewengkan. Menyelewengkan. Dan menyelewengkan ini mereka namanya ta takwil biar diterima. Kalau disebut dengan hakikat aslinya bahwasanya adalah tahrif maka enggak diterima oleh manusia karena aku telah menyelewengkan ayat Allah, aku telah menyelewengkan ucapannya Nabi, yang enggak diterima. Biar diterima dikatakan apa? Ini adalah ta'wil dari ucapannya Nabi. Karena ta'wil itu ada bermakna ta'wil korib, ada ta'wil ba ba'id. Orang yang nggak tahu tentang ta'wil yang baid, ta'wil yang rusak, jauh dan rusak, dikiranya bahwasanya ta'wil yang jauh tadi dianggap ta'wil yang korib, yang mana dengan tak tafsir. Sehingga mereka nggak mau menyebutkannya adalah tahrif dari kami, penyelewengan dari kami, tapi mereka sebut ini adalah takwil dari kami. Takwilnya alul ilm katanya. Ulama mentakwil ayat ini. Maunya dianggap bahwasanya takwil yang diterima. Karena takwil ada dua, takwil yang ditolak, takwil yang diterima. Takwil qarib dengan dalil tidak keluar dari nas diterima. Takwil bait sama dengan takwil fasid, takwil yang rusak. Dan ini pembeberannya antum lihat dalam kitabnya Alul Ilm, Ibnu Qayyim dan lainnya dan lain dan yang lainnya dalam usul fikih pun seperti itu. Usul fikih yang terus oleh jumhur. <clears throat> Mereka juga menjelaskan bahwasanya takwil ada dua, takwil qarib dan takwil bait. Takwil qarib adalah takwil yang diperkuat dengan dalil. Kalau takwil bait, ya kan, kadang dengan cuma hawa nafsu dan yang semisalnya. Seperti yang kemarin kita sebutkan dalam masalah apa? Pernikahan. Ya kan? La nikah illa bi bil wali. Nah, ayu meratin nahat bigori nakahat bigori. Bigori apa? Bigori. Al wali panikah nikah huwa batilun. Ditakwil oleh Abu Hanifah dan sahabatnya apa? Ini adalah untuk apa? untuk budak perempuan. Nah. Ini takwil baik, takwil fasid, takwil yang rusak. Demikian juga pentakwilan dalam ayat tentang sifat Allah Subhanahu wa taala. <clears throat> Dan ini pembebarannya untuk melihat dalam kitabnya Abdul Qayyim bagi yang punya kemampuan untuk membaca. Mukhtasar Sawail Mursalah yang telah ditaks, telah diringkas oleh sebagian alul ilm dan juga penjelasan yang panjang lebar yang bagus sekali dalam kitab Sarah Tadmuriyah namanya Tuhfa Al-Mahdiyah yang disarah oleh Syekh Faleh bin Mahdi Al-Mahdi dari muridnya Syekh Muhammad bin Ibrahim dan yang lainnya dari, dari ulama Saudi Arabia Tuhfa Mahdiyah <clears throat> dijelaskan dalam panjang sekali panjang sekali tentang masalah-masalah seperti ini antum kembali ke sana kalau memang ingin memperluas jadi di sini perhatikan. Bagi mereka yang memiliki kaidah majas atau memiliki kaidah tauhid, kaidah iya, Ya kan? Dan majas termasuk tauhid sebagaimana Ibnu Qayyim menyebutkannya dalam kitab beliau Sawa'iqul Mursalah. Ya kan? Beri judul Kasrut Tagut Salis. Menghancurkan Tagut yang ketiga, yaitu Majas. Jadi ini juga bagi orang yang memiliki kaidah ya kaidah yang mereka bunyikan apa? Kullun nassin awama tasbiha apa? Awilhu aw fawwidhu warum tanziha. Setiap nas yang mengesankan serupanya Allah dengan makhluk. <coughs> Maka ta'willah. Atau serahkanlah maknanya jangan kamu openi. Serahkan maknanya kepada Allah SWT Jangan kamu maknai. Dan warum ini fi'il amr. Roma yarumu. Fi'il amrnya apa? Rum seperti qala yaqulu kul. Apa? Apa maknanya Roma yarumu? Bermaksudlah apa? Eh? Rama yarumu. Bukan lempar. Kalau lempar itu Rama yarmi. Rama yarmi ramyan. Sebaliknya rami, ramin. <clears throat> Rama yarumu. Rama yarumu kullu nasin awa matasbiha awilhu awfawidhu warum tanziha. Semua nas yang mengesankan serupanya Allah dengan makhluk, ta'willah. Atau serahkanlah maknanya kepada Allah. Warum dan bermaksudlah untuk mensucikan Allah dengan mentakwil tadi atau mentafid. Apa tafid maknanya? Mentafid? tafid? Fawwada yufawida fidan menyerahkan maknanya kepada Allah. Artinya kita tidak perlu memaknai. Bagi yang nggak mau mentakwil, ya kan? Maka dia mentafid. Ini dari kalangan lebih Maka kulusan halikun illa wajahu. Kalau bagi pihak mentakwil mengatakan apa? Wajah maknanya apa? Berat. Bagi yang itu cuma mempasrahkan maknanya kepada Allah, saya nggak tahu makna wajahnya Allah, wajah di sini. Allah yang tahu. Wallahu alam tentang makna wajah dalam ayat ini. Firmanya apa? Madhabnya mufawwidah. Mafhum? Apa makna mufawwidah? Madhab orang-orang yang mereka itu tidak mau memaknai sifat-sifat dalam Al-Quran dan Sunnah tentang sifatnya Allah yang menurut mereka dalam akal mereka mengesankan serupanya Allah dengan makhluk. Di antaranya adalah ayat seperti ini. Mafhum? Maka mereka mentafidkan, menyerahkan maknanya kepada Allah. Dan ini konsekuensinya, tuntutannya membodohkan para salafus saleh. Mengatakan, menuntut tuntutannya bahwasanya Rasulullah tidak menjelaskan ayat ini kepada umatnya. Sehingga umat ini dalam kondisi tidak tahu menahu tentang penafsiran ayat ini dan mereka nisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala Allah yang tahu. Sehingga kullu shay'in halikun illa wajhahu wallahu alam. Apa makna wajah di sini? Itu namanya apa? Taf tafwid. Ini dikatakan Ibnu Taimiyah rahimahullah taala syarru apa? Ahlul bidah. Ahlul bidah yang paling buruk adalah mufawwidah. Kenapa? Karena konsekuensi ucapan mereka membodohkan Nabi. Mengatakan Nabi ini tidak menjelaskan ayat Allah yang turun kepada beliau. Demikian juga membodoh-bodohkan para salafus saleh. Di mana mereka nggak tahu tentang ayat seperti ini. Karena mereka mengklaim bahwasanya madhab tafid adalah madhabnya salaf. Ini adalah batil dan bohong. Maka itu makna wajah gamblang. Ada pun tentang kaifiah wajah, tentang hakikat wajah, tidak ada yang tahu tentang wajahnya Allah Subhanahu wa taala, tentang hakikatnya. Kenapa? Karena Allah nggak pernah memberitakan kepada nabinya. Nabinya nggak pernah memberitakan kepada umatnya tentang wajahnya Allah Subhanahu wa taala. Seperti kata-kata tangan Allah. Seperti kata-kata jari jemarinya Allah. Dan yang lainnya. Mafhum? Maka dengan demikian, kullu halikun illa wajah. Ya, wajahnya Allah. Sekarang lagi hancur kecuali wajahnya Allah. Dan tidak berarti bahwasanya selain wajahnya Allah akan hancur. Bahkan makhluk-makhluk Allah pun juga ada yang tidak hancur, diantaranya apa? Delapan atau sembi? Sembilan, bagaimana? Allah menyebutkannya. <clears throat> Tapi, Syahid daripada hadis ini zaman Nabi, "A'udzu biwajhika." Ya kan? Dua kali disebutkan dalam ucapan beliau ini adalah maksudnya penetapan wajah bagi Allah Subhanahu wa wajah yang hakiki. Wajah yang sebenarnya. Wajah yang tidak serupa dengan semua wajahnya makhluk. Kenapa? Karena Allah berkata, Laisa kami kamislihi Sayun. Laisa kamislihi Sayun. Nah. Jadi, maknanya adalah Laisa mislullahi Sayun. Laisa mislullahi Sayun. Kalau kaf itu kaf yang dikatakan kaf jaida, maknanya takkid. Laisa mislu mislillahi Sayun. Laisa mislu mislillahi syai'un. Ha. <clears throat> Antum kembali kepada syarah Tadmuriyah yang ditulis oleh Syekh Faleh bin Mahdi Alu Mahdi yang diberi judul Tuhfa Mahdiyah Syarah Tadmuriyah. <clears throat> Baik, kita lanjutkan. Maksudnya adalah bahwasanya Allah memiliki wajah ini sebagai bantahan terhadap Jahmiyah. Jadi Imam Bukhari mungkin kita tauhid sebagai bantahan terhadap Jahmiyah mereka mengingkari sifat-sifat Allah dan antaranya adalah sifat ini, sifat yang dikatakan ainun qaimatun binafsiha. Tangan Allah, wajahnya Allah dan yang semisalnya. Nah. <coughs> Kemudian bab yang selanjutnya Babu qaulillahi jalla wa ala, bal qaulillahi ta'ala, wa ala aini. Wa litusna'a ala aini. Ay tugadda, tugadda. Tugadda ini tafsir untuk ayat untuk ayat yang mana? Lafaz yang mana? Hmm? Saya bisa jawab. Tugadza ini tafsir dari Imam Bukhari untuk lafaz yang mana? Ayat yang mana? litusna wa litusna ala aini makna litusna adalah litughadza ala aini yakni apa ghadza yughaddi maknanya adalah rabba yurabbi tarbiyah tarbiyah oh tarbiyah dipelihara diasuh walitusna ala aini siapa di sini Berarti anta siapa? Mu? Musa alaihissalam. Berarti ala ini ketika Musa ditaruh di mana? Taruh di peti. Kemudian dihanyutkan di su sungai. Ya kan? Musa waktu itu ditaruh di peti dia, eh, oleh ibunya di mana di di sungai. Di situ walitusna anta. Walitusna anta ya Musa ala aini. Dan supaya engkau dipelihara, diasuh. Ala aini atas apa? Pengawasanku. Bukan berarti waktu itu Musa sama petinya di dalam matanya Allah. Di atas matanya Allah. Di? Tidak. Maksudnya adalah Musa ketika dihanyutkan di sungai di dalam peti di dalam mahat yang bayi di situ biasanya taruh di situ adalah apa? Diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, dilindungi, dipelihara, dijaga. Ini maknanya walatusna ala ini. Dan bukan berarti Allah nggak punya mata. Bahkan Allah punya mata. Mafhum? Allah punya mata. Perhatikan. Allah itu punya mata. Dan mata Allah bukan seperti mata matanya manusia. Mata yang sebenarnya, mata yang sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Mata yang penuh dengan kesempurnaan. Kalau matanya manusia, Ya kan? Walaupun itu termasuk sifatul kamal, mata adalah bagi manusia sifat kesempurnaan. Tapi kesempurnaannya banyak kekurangannya. Manusia diberi mata termasuk sifat kesempurnaan bagi manusia tersebut. Karena bagi manusia yang nggak punya mata termasuk cacat. Ya tak? Punya mata berarti punya kesempurnaan dalam ciptaan. Tapi kesempurnaan mata bagi bagi manusia adalah banyak kekurangannya. Adapun mata bagi Allah adalah mata yang segala segi sempurna, nggak ada kekurangannya sama sekali. Sifat sempurna dari segala segi. Dan ini adalah sifat datia. Apa maknanya? Sifat datia. Apa maknanya? Apa makna mata bagi Allah sifat datia? Nggak pernah Allah terlepaskan dari mata. Mata nggak pernah tidak ada bagi Allah dan tidak sedang tidak ada dan nggak akan tidak ada. Senin Allah punya mata. Tak pernah buta, tidak sedang buta dan tidak akan buta selama-lamanya. Mata bagi kita dulu, kita dulu nggak bisa mandang. Ketika masih kecil, bayi punya mata. <coughs> nggak tahu apa yang di depannya. Ya kan? Dan juga mata kita terbatas sekali jangkauan penglihatannya. Baru di belakang Jariah saja tidak tahu kita. Ya tuh. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi dari matanya Allah Subhanahu wa taala. Maka sungguh be, beda sisi kesempurnaannya. Nah. <clears throat> Maka itu hakikat mata Allah dengan mata manusia dan mata makhluk tidak sama. Maka nggak perlu kemudian kalau ditetapkan Allah punya mata akan serupa dengan makhluk. Lalu diingkari mata tersebut. Diartikan dengan makna yang lain, yang maknanya adalah taktil. Apa makna taktil tadi? Takhliyah, pengosongan. Demikian juga kalau wajah Allah ini diartikan dengan makna yang lain, maka Allah akan punya wajah. Berarti pengingkaran terhadap wajahnya Allah. Sementara Allah yang menetapkan wajah bagi dirinya. Nabi juga menetapkan bahwasanya Allah punya wajah. Aku berlindung dengan wajahmu ya Allah. Bagaimana kita katakan nanti itu bukan wajah. Aku A'udzu biwajhika aku dulu dengan wajah kamu. Maknanya bukan wajah. Kullu syai'in harikun illa wajah, bukan wajah. Jadinya apa? Mereka namai takwil, hakikatnya adalah tahrif. Yang tahrif hasilnya apa? Taktil, pengkosongan. Maka dikatakan kitab yang berjudul ya kan? Istima'ud Juyus Salamiyah ala ghazwi al-mu'attilah. Al-Jahmiyah wal mu'attilah. Kenapa kaum mu'attilah? Karena mereka orang-orang yang mengingkari sifat-sifat Allah Azza wa Jalla di antaranya adalah wajah, mata dan yang semisalnya. Paham ini? Dan ini adalah madhabnya lil Bidah. Dan madhab lil Bidah ini laris sampai hari ini. Khususnya di negeri-negeri seperti ini, negeri yang jauh daripada ilmu syar'i negeri yang di situ banyak kebodohan. Kaum muslimin dididik oleh manusia yang bodoh. Modalnya cuma taklid. Bahkan mungkin karena mereka telah terpengaruh dengan alul kalam. Sehingga mereka yang dijadikan patokan adalah kaidah tawgutiyah tadi kullu nasin au apa? Tasbiha au wilhu au fawwidhu warum tanziyah setiap nas yang mengesankan serupanya Allah dengan makhluk lah atau tafwidlah. Serahkanlah maknanya jangan kamu urusi. Serahkan maknanya kepada Allah dan bermaksudlah untuk mensucikan. Warum tanzia. Tanzia adalah mensucikan. Saya kata nazza yunazzi ya tanzi. Nah. Jadi maknanya daulatullah ala ini supaya engkau wahai Musa dipelihara, diasuh atas pandangan kami, atas pengawasan kami. Nah, Bukan berarti Musa waktu itu di atas peti, jalan peti kemudian berjalan di matanya di atas matanya Allah. Tidak. Tidak ada makhluk satupun yang menyatu dengan datnya Allah. Mahfum? Dan mata Allah adalah mata yang bersatu dengan datnya, bukan mata berdiri sendiri. Allah berdiri sendiri begitu. Mana ada? Mata berdiri sendiri? Allah berdiri sendiri? Mana ada makhluk yang ada matanya berdiri sendiri? Terus nanti badannya berdiri sendiri? Mana ada? Gak ada. Gak ada, ada kan? Mana ada? Kan? Gak ada mata berdiri sendiri. Kecuali mata-mataan dalam film kartun mungkin. Nah itu. <clears throat> Baik. Wa qawli jalla dzikruhu. Wa qawlihi jalla dzikruhu. Dzikru ini fa'il dari kata jalla. Tajri bi a'yunina. Tajri bi a'yunina. Ini kisahnya siapa? Kisahnya kapalnya Nuh alaihissalam. Nah, tajri bi ayunina kapal itu berlayar dengan mata-mata kami. Maksudnya apa? Dalam pengawasan kami. Nah. Maknanya demikian bukan kok kemudian kapalnya Nuh waktu itu berlayar di matanya Allah. Tidak. Tapi berlayar di Ah, apa di air yang melimpah itu dengan pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Dan mana juga bukan berarti Allah nggak punya mata, Allah punya mata. Mabum? Nah. Adul matanya Allah berapa? Matanya Allah ada dua. Ini mana yang roce. Matanya Allah Allah ada dua. Hadis berikut ini akan menjelaskannya. Hadis berapa? Sabah alaf arba'ami'a wa sabah. Hattasana Musa bin Ismail. Hadisnya Zuwairiyatu an Nafi'in an Abdullah. <clears throat> Qala anna qala dzukira dajjal inda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Abdullah disebutkan dajjal di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya ada penyebutan dajjal, dzukira dajjalu. Ada penyebutan dajjal di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha la yakhfa alaikum." Inna Allah laisa bi'awar. Nabi berkata ketika ketika ada penyebutan dajjal di si beliau, Nabi langsung mengatakan, sesungguhnya Allah tidaklah la yakhfa alaikum, tidak ada sesuatu yang tersembunyi atas Allah. Jadi sesungguhnya Allah la yakhfa alaikum. Jadi tidaklah tersembunyi Allah atas kalian innallaha laisa bi'awar. Allah itu tidaklah tersembunyi atas kalian. Artinya apa? Kal Allah itu jelas. Inna Allah laisa bi'awar. Nah, wa asara biyadi ila ainihi dan beliau mengisyaratkan kepada matanya dengan tangan beliau. Laisa bi'awar. Jadi kalau ada orang yang mengaku dia adalah Tuhan, sementara matanya satu, berarti dia bukan Tuhan. Innallaha alaikum. <coughs> Allah itu nggak tersembunyi atas kalian tentang sifatnya. Jika ada seorang yang mengaku bahwasanya dia adalah Tuhan, dia adalah Allah, ternyata matanya satu, maka dia bukan Allah tapi dia ada dajjal. Karena dajjal ini bisa minta ada butuh hujan, hujan. Ada orang mati, hidup, hidupkan bisa. Ya kan? Kalau dia nggak tahu tentang siapa Allah, Padahal matanya dia cuma satu, maka dianggap ini adalah Tuhan kita. Bisa menghidupkan, bisa mematikan, bisa menurunkan hujan. Paham? Tapi karena Allah itu adalah enggak sifatnya bukan sulit dajjal, maka kamu jangan percaya kalau ada orang yang seperti itu bisa berbuat seperti itu, maka itu bukan Tuhanmu. Tapi itu dah dajjal. Kenapa? Karena wa innal masih dajjal a'warul aini al-yumna sungguh Masjid Dajjal itu adalah awarul ainil yumna. Mata kanannya adalah awar. Bilu. Tahu bilu? Bilu bi. piye? Gak ono irenge. Matanya gak ono ireng. Gak ada gak ada hitam hitamnya. Mari katakan ini ka'anna ainahu inabatun tafiyatun seolah-olah matanya Dajjal itu yang kanan adalah apa? Sebiji apa? Sebiji apa? Anggur yang meletus. Tawafiyah meletus. ada tahu anggur meletus? Yang menunggui. Anggur yang sudah masak dia meletus. Bagaimana bentuknya? Hah? Habis? Enggak jernih lagi. Ya toh? Nah, seolah-olah mata kanannya adalah sebiji inabatun sebiji anggur. Kalau inabun anggur, satu truk dikatakan inab. Kalau inabatun sebiji anggur. Bapak Is, bangun. Jalan dia mereka ngantuk. <clears throat> Jadi Dajjal ini adalah awarul ainil yumna, tang apa mata kanannya apa? PC1. nanti PC? Nah, Pasal Sumateranya apa? Eh? Eh? Apa? Kalau orang sini picek itu, picek itu dua-duanya. Orang Jawa bilang picek itu dua-duanya nggak bisa melihat. Matamu picek yo. Nah, biasanya orang sekian ngono. Orang Jawa ngono yo. Ngono juga. Enggak. Matamu picek yo. Berarti apa? Nggak bisa melihat dua-duanya. Tapi kalau PC, satunya bisa melihat, satunya di tidak. Itu namanya PC. Ya. Gimana Pak Win? Gimana orang Jepang bilang apa? Eh? Kalau matanya buta sebelah apa bilang orang Jepang? Oke? KC. Kalau sini PC. Ya, dikit aja bedanya. Itu pakai K, ini pakai P. Tapi yang bagus itu P. Tayyip, perhatikan. Jadi matanya Dajjal itu adalah yang kanan P, biji. Seolah-olah, seakan-akan apa? Sebiji anggur yang meletus. Anda tahu kan? Ketika beli anggur satu kilo, dua kilo, ada yang meletus. Nah itu, seperti itu. <clears throat> Maka oleh itu ketika ada jajal ini, yang matanya satu ini walaupun bisa menurunkan hujan, bisa menghidupkan orang mati, ya kan? Maka dia tidak Tuhan kita. Mahfum? Kenapa? Karena Tuhan kita bukan matanya pe PC menunjukkan bahwasanya Allah matanya du dua. Nah, bom. Gitu. Ini yang dalil penetapan bahwasanya Allah bermata dua. Kalau Dajjal matanya dua, satunya P, PC. Nah, seperti sebiji anggur yang meletus, itu meletus. Mabum ini? Ya? Nah, Ayo, Nyeprot bahasa Jawa, meletus bahasa bahasa bahasa ibu mereka. Nah, bahasa ndak, bahasa ibu kita apa? Taufik, Taufiyah. Nah, ibu mereka siapa? <laughs> siapa ibu mereka? Ayo. Baik. <coughs> Baik, perhatikan. Jadi dengan demikian, ya kan? Ketika nanti muncul Dajjal, Seandainya kita masih hidup dan Dajjal itu datang, maka kita telah diberi apa? Nah, tanda untuk mengenalinya. Matanya apa? Biji sebut sebelah. Seperti apa? Biji anggur yang meletus. Maka itu kalau walaupun dia bisa menghidupkan orang mati, bisa menurunkan hujan, maka dia bukan Tuhan kita. <coughs> Mafhum? Nah, maka dikatakan innallaha la Allah itu enggak akan tersembunyi atas kalian tentang sifatnya. Innallaha laisa bi'awar. Sungguh Allah itu bukan orang bukan apa? Bukan awar. Sungguh Allah itu bukan awar. Bukan apa? Bukan matanya pecah sebe, sebelah. Tapi yang pecah sebelah ada dajjal. Maka oleh itu ketika ada dajjal nanti muncul. Di antara kita masih mungkin menjumpai dajjal, ya kan? Nah, walaupun dia bisa menghidupkan orang mati, bisa menurunkan hujan, bisa macam-macam kayak itu perbuatannya Tuhan, perbuatannya Allah, maka kita kita katakan bukan Allah, tapi dia ada dajjal. Nah, maka itu perhatikan. Kalau orang itu gampang ditipu di dunia ini dengan perkara yang gamblang, nanti bagaimana kalau jumpa dajjal? Bisa juga nanti akan dianggap sebagai Tuhan, Tuhannya. Baru muncul siapa? Wong jombang, wong pelosok, ngaku nabi saja dipercaya orang jadi nabi. Gitu. Siapa wong jombang bilang? Eh? Aiku. Nah, Baru muncul segitu saja sudah bilang nabi, apalagi nanti muncul dajjal. Dibilang Allah sama mereka. Tapi Ahlussunnah wal Jamaah kenal mengenali, ya kan? Jangan kan orang Jombang ngaku nabi. Ya kan? Ngaku Tuhan pun tidak akan kita ber percaya belum bisa menghidupkan orang mati ataupun bisa menurunkan hu hujan. Kenapa? Karena ya kan? Dia akan da dajjal. Matanya sebel sebelah. Mabum itu. Maka itu perhatikan. Sekarang orang yang tergampang tertipu dengan perkara yang gamblang, perkara kufur, dikatakan maslahat, sudah percaya. Semuanya ke TPS. Terus gimana nanti kalau datang dajjal bisa menurunkan hujan? Bisa menghidupkan orang mati? Nah, kita khawatirkan mereka nanti akan menganggap dia sebagai Tuhan, Tuhan mereka. Nah, perhatikan ini. Baru kekufuran dibilang ada masalahnya langsung ruangan TPS. Ya. Kan? Terus pian muncul dajjal teko terus iso nggawa duit. Ya kan? Ada orang mati bisa dihidupkan. Kemarau panas terik tiba-tiba datangkan hujan. Dajjal yang datangkan. Terus piye? Wah ini Tuhan kita gitu. Kenapa? Kok percaya? Oh, gampangnya gimana? Kok kufuran dikasih mati dikasih kamu dibilang masalah sudah percaya. Ya kan? Kekufuran dinamai dengan apa? Dengan nama menghormati, memuliakan wali sudah percaya, disembah itu wali. Lebih-lebih lagi nanti kalau Dajjal bisa berjalan di anjuran hujan. Ya kan? Bisa menghadapkan orang yang mati terus apakah dikhawatirkan dia akan percaya dengan Dajjal tadi sebagai Tuhannya? Iya ya toh? perlu dibilang itu wali. Ya kan? Dekat dengan Allah. Kita nyembelih ke sana. Percaya berbondong-bondong. Ya kan? Dengan ingin menjadi presiden saja langsung pergi ke kuburannya Soekarno. Nah, Baru ingin jadi presiden saja. Nah, gimana kalau datang Dajjal di depan dia? Suruh nyembah, suruh nyembat Dajjal dia mau. Kenapa janjinya kamu akan jadi, presiden? jadi presiden? Nah, maka itu kalau perkara yang gamblang aja, gampang tertipu, terus gimana lagi nanti kalau muncul dah, muncul Dajjal? Nah, ini mengkhawatirkan. Maka itu manusia jangan gampang tertipu. Al-Quran dan Sunnah adalah imam kita. Siapapun yang datang, kayak apapun pandainya, kalau menyelisih Al-Quran dan Sunnah, maka di tolak. Hah, mafhum? Nah, diantaranya adalah ini sifatnya dajjal. Matanya buta se sebelah. Bisa turunkan hujan, bisa menghidupkan orang mati. Kita tidak percaya. percaya. Kenapa? Innalillahi ala sabi awar. Sungguh Allah bukan bukan buta sebe sebelah. Ya. Maka Allah itu tidak asing atas kita. Allah tidak asing atas kita. Nah, om, Tayyib. <clears throat> Dan insya Allah sebagai mukadimah tentang penjelasan dua hadis ini dan ayat tadi dan sebetulnya perkara ini telah dibicarakan banyak alul ilm dalam masalah eh, sifat-sifat uh, yang dibicarakan oleh mereka yakni bicara masalah akidah semua sifat dalam kitab yang sangat panjang. <clears throat> Tayyib asyarah wa hadha min babi isbatil haqiqah. Tengok. Wa hadha, hadha ini isim isyarah. Mana musar ilahinya? kullu sa'in halikun illa wajhahu a'udzu biwajhika ya kan Baik wa asara biyadi ila ainihi innallaha lasabi awar ini semuanya adalah masuk dalam bab penetapan hakikat tentang sifat Allah Subhanahu wa taala bukan makna majazi perhatikan Mas Papon Muslim Muslim uyang guyu apa perhatikan Wala min bab isbatil haqiqah. Ini dari bab penetapan tentang hakikat sifat Allah Subhanahu wa taala. Wajah dikatakan wajah, mata dikatakan mata bagi Allah Subhanahu wa taala, seluruhnya adalah makna yang sebenarnya. Mata yang sebenarnya, sifat yang sebenarnya tidak serupa dengan semua sifatnya makhluk. Dar bangun dar. Dar muji. Turu. Ayo. <clears throat> Nabi sallallahu alaihi wasallam asara ila ainihi. Laisa qasduhu at-tamsila kama taqaddama. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan kepada matanya. Ini maksudnya bukan menyerupakan. Bukan memisal, bukan menyerupakan sifatnya Allah dengan sifatnya matanya Nabi. Sebagaimana telah lalu. Wa asara biyadi ila ainihi. Innallaha la yakhfa alaikum innallaha sabi a'war. Jadi Allah itu bukan awar, bukan bukan buta sebelah. Nah, ini. Sambil begini. Mahum? Tapi dia jahil buta sebelah ini loh. Nah, Maka ketika ada orang yang ngaku Allah dan dia ternyata buta sebelah, maka dia adalah Dajjal. Itu bukan Tuhanmu. Nah. Walaupun dia bisa menghidupkan orang mati ataupun bisa menurunkan hu hujan dan yang semisalnya. Apa ini? Nah, ini maksudnya. Wa inna maqasdu al-isara ila anna haqiqatun ainun haqiqatun taliku billah. Dan hanya saja tujuannya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam tadi mengisyaratkan bahwasanya adalah mata yang sebenarnya. Taliku yang layak dengan Allah mata tersebut. Enggak mungkin seperti mata kita. Walitus tusna ala aini aitu gotda wa tuwajja wa turabba tahta mar'in. Tahta apa? Mar atau mar'in? Tahta amin, min minallah. Allah. Walitus ala aini wa ya Musa engkau ini dipelihara di atas pandanganku yakni tuwajja kamu diarahkan, turabba kamu dibina, dipelihara kamu di atas seperti itu mengalir terus dalam pengawasanku tahta maran ada bawah pandanganku dari pandangan Allah Ta'ala wa masma dan di bawah pendengaranku aku mendengar terkait dengan apa yang akan terjadi pada dirimu aku mengetahui apa yang akan terjadi pada dirimu wahai Musa ketika kamu dialirkan dihanyutkan oleh ibumu di sungai tersebut Zikrul ain huna, zikrul ain huna li anna subhanahu wa ta'ala yarahum wa ya'lamu makanahum wa yursiduhum ila ma fi salahu Musa alaihi salatu wassalam. Menyebutkan mata di sini dikarenakan Allah Subhanahu taala itu melihat melihat mereka, mengetahui tempat mereka dan membimbing mereka kepada apa yang di dalamnya kepada kepada apa yang di dalamnya ada kebaikan bagi Musa alaihi salatu wassalam. Kata tajri bi ayunina. Demikian juga lafaz ayat-ayat ini tajri bi ayunina. Perahunya no berlayar dengan pandangan mata-mata kami fisafina bimar'in bimar'in apa bimar'in minallahi bimar'a mana mar'in mar'a dengan pandangan dari Allah la bihawaha wala bihawahum jadi Belajarnya perahunya Nuh itu bukan karena cuma atas kendalinya yang menyetir nakodanya. Ya kan? Atau dengan kemauannya si perahu itu sendiri. Tidak. Tapi Allah yang memeliharanya. Walillahu yuwajjihuha. bukan Allah lah yang mengarahkan perahu itu jalla wa'ala. ala fi Dalam upaya untuk kebaikan dalam apa kebaikan rikab? Rikab itu penumpangnya. Atau rukabia. Rukab itu para penungkang, penumpang. Nah, rokibun. jamaknya rukabun atau rokbun. Hmm. <clears throat> Warokbun asfala minkum. <clears throat> Baik. Ad-dha'ifu am Kata Nabi SAW, orang yang lemah itu adalah amirnya orang dalam perjalanan berkendaraan. Ono wong tua, orang yang lemah, ketika rombongan berjalan dia sebagai amir mereka. Ah, maknanya dia ini yang harus diperhatikan jangan kemudian ditinggal. tua tinggal lagi. Enggak. Tapi kalau memang dia yang udah lemah nggak mampu berjalan cepat, ya kita semua yang kuat harus juga lem, harus pelan-pelan mengikuti kondisi orang yang lemah di antara kita dalam perjalanan ketika bareng orang banyak. Baik. <clears throat> jadi jadi Allah balillahu bahkan Allah yang mengarahkan perahu itu jalawala fi salih nuhun wa man ma'ahu. Nuh dan orang-orang yang bersama Nuh ini ya kan Allah yang mengatur, Allah yang memelihara, Allah yang mengarahkan kepada kebaikan mereka. Kama dzakara wasfuhu fil ayat kama dzukira wasfuhu fil ayat sania fa innaka bi ayunina yakni tahta di ayatina wa ihsanina wa mar'aminna yakni kamu wahai Musa wahai wa wa annaka bi ayunina wahai wa no ya kan dalam pengawasan kami kami yang berbuat baik kepada kalian dan kami yang melihat kalian kemana dan bagaimana keadaan kalian. Ini namanya apa? Allah yang akan mengarahkan kepada kepada dan menjaganya dan yang semisalnya. Walasal muradu ingkara di sifat. Bukan maksudnya pengingkaran sifat-sifat ini. Paham? Ya ini Allah punya mata. Benar dengan sebenarnya. Kalau jahmiyah, ini bukan maknanya mata. Allah enggak punya mata. Kalau punya mata akan serupa dengan makhluk. Ini namanya taktil. Maka dengan demikian telah kita lewati bahwasanya Tauhidul ilmi khabari. Berapa lawannya? Hah? Tauhidul ilmi al-khabari berapa lamanya? Hah? Dua, apa? Taktil dan dan tasfid dan taktil. Eh, atamsil. Lawan tauhidul ilmi khabari itu dua. Taktil dan tasfid dan tamsil. Tasfid tamsil itu maknanya mirip. Kedua mananya mirip. Jadi di mana seorang itu mentaktil, tauhidnya batal. Di mana orang itu dalam mentasbih menyerupakan maka tauhidnya apa? Batal dalam masalah tauhidul ilmi al khobari Tauhid al-asma wa sifat. Nah, tauhidul al-amali al-iradi juga lawannya du, dua, al-irad dan is, isrok. Berpaling dari kecintaan kepada Allah dan menyekutukan Allah. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Jadi semuanya dari penjelasannya para ahlul ilm dan ternyata adalah Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah taala. Baik, subhanakallahumma hamdika, asyhadu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.